Bagaimana masih patah hilang? Patah hilang semua tanyanya. Kenapa? Karena sebagian orang ada yang tidak mau lagi sholat di sana. Kenapa tidak sholat di sana? Dia masih masjid, bukan masjid diram. Boleh sholat di sana, tidak ada masalah. Tetapi karena saya khawatir masih ada berbagai macam orang-orang di sana, khususnya yang bersama Zainal, pengajarnya dan sebagainya, yang akhirnya kita akan terbawa dengan model-model hizbiyah untuk mengimbangi semua pihak. Yang penting aman, jangan bantah-bantahan, jangan begini, jangan begini. Kan gini saya nggak betah. Setiap misi dikasih pesan, nasihat, jangan begini saja, jangan begitu saja. Isyara. Ini kekurangan ajaran yang jarang saya terima di masjid-masjid lain. Bukan jarang, tidak pernah bahkan. Kecuali di Fatahillah. Selalu dikasih PR. Kalau kalau bisa jangan ada pertanyaan Ustaz. Oh ya, boleh. Dan ini terakhir dalam hati saya dan ini terakhir. Saya tidak akan isi lagi di sana. Barakallahu